الحنفية وبين فالمتصوفة ونظائره كثيرة ونظائره كثيرة ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب منفعة ما من منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من نهي أن هذا أن هذا أسلافه wa in kanatil qulubu sahihatu tankiru hadza tung tung tungkaru hadza tungkiru hadza tungkiru hadza ibtida'an lakin nurun ala nurin wa hadzal qismu allazi samainahu ikhtilafu tanawu ikhtilafu tanawi kullu wahidin minal mukhtalifina musibun musibun fihi bila taraddudin lakin lakin lakin zamma واكئ على من بغى على الآخر فيه وقد دل <coughs> وقد وقد دال القرآن على حمد حمد كل كل حمد كل كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي بغي كما في قوله ما قطعتم من من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وقد وقد كان اختلاف اختلافه في قطع الأشجار وفقطع فقطع فقطع قوم وترك آخرون Nah Itu bahas tentang istilah tadat Wa amma ahlul bid'ah Adapun ahlul bid'ah Wa amru fihim zahir Maka perkara mereka sangat jelas Maksudnya lihat footnote ay an ahlal bid'ai dhahirun butlanu kaulihim, wa niza'uhum li qiyamil hujjah alaihim fil kitab wa sunnah wa laysa ba'ahum minal haqi ma yalzamul khasmu bi'tirafi lahum bihaqin Adapun ahli bid'ah maka sangat jelas batilnya pendapat mereka dan perselisihan mereka karena hujah berupa Quran dan Sunnah tegak atas mereka dan tidaklah ada bersama mereka kebenaran yang mewajibkan lawan mereka untuk mengakui kebenaran mereka. Maka kama ra'aitahu likasirin minal fuqaha dan sebagaimana engkau lihat pada banyak para ahli fikih oleh aksar mutaakhirin atau mayoritas ulama-ulama belakangan dalam masalah-masalah fikih. <coughs> Wakazalika demikian pula engkau melihat perselisihan kasiran sering terjadi di antara para mutafaqihah di antara para orang-orang yang belajar fikih dan sebagian orang-orang sufi dan di antara kelompok-kelompok sufi dan semisal mereka banyak. Maka contoh eh, istilah tabat ya perselisihan di antara pertentangan di antara para ulama eh, al-fiqih demikian juga kelompok-kelompok sufi ini contoh istilah tabat perselisihan kontradiktif. Waman ja'alallahu lahu hidayatan wa siapa yang Allah jadikan untuknya petunjuk dan cahaya ro'a min hadha maka dia akan melihat dari hal ini maya tabayan suatu yang ya tabayan lahu membuat yakin pada dirinya manfaat kandungan Quran dan Sunnah yaitu manfaat larangan anhada eh, larangan untuk perselisihan semacam ini perselisihan ini wa dan wa asbahi dan semacamnya. Wa ingkana qulub dan jika hati itu adalah hati yang sehat, maka akan mengingkari hal ini ibtidaan sejak pertama. lagi nurun ala nur akan tapi cahaya di atas cahaya. Kalau orang itu hatinya benar, kemudian Allah berikan padanya ilmu, maka nurun ala nur cahaya di atas cahaya footnote 4 ayat adalah hak Allah di mana khasmi indal ikhtilafi wal khusumati anak anna tungkirul ikhtilafa ibtida'ah yang dimaksud hati yang sehat itu akan mengingkari hal ini ininya apa ininya ada dua kemungkinan makna yaitu mengingkari hal ini yaitu mengingkari perbuatan menolak kebenaran yang ada pada pihak lawan pada saat ikhtilaf pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran atau hati yang sehat itu mengingkari ikhtilaf ikhtilaf semacam ini ibtidaan sejak pertama kali ya. Wadal qismul ladzi dan ikhtilaf jenis ini yang kami yang kami sebut dengan ikhtilaf tanawo perbedaan variatif maka setiap satu dari dua orang yang berselisih minal mukhtalifah ini musibun fihi bila taradudi adalah benar tanpa dirasukan ada orang yang bacaannya iftitahnya ini ada yang itu Mana yang benar? Jawabannya semuanya benar. di sini ikhtilaf yang terpuji semua pihaknya. Akan tapi dan celaan itu wakion tertujukan pada orang yang baru melampaui batas pada pihak yang lain. Wakadal Quran dan Al-Quran menunjukkan pujian atas setiap satu dari dua kelompok yang berselisih lihat dalam semisal hal ini itu perselisihan tanawu di dalam yahsul barion jika tidak diringi jika tidak terjadi barion tindakan melampaui batas macam firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan pengepungan Yahudi Bani Nawir Lo katakan makotok tam makotok tu min linatin au ka imatan ala usuliha tapi bi makotok tu min natin maka pohon-pohon yang kalian potong atau kalian biarkan kaimatan tegak di atas batangnya Fabi iznillah maka semuanya boleh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Waqat kanu dan para sahabat ketika itu ikhtalafu fi qatl asjar. Mereka berselisih pendapat tentang masalah menebangi pohon. Yaitu, yaitu pohon-pohon kurma dan nazir Fakoto akamun watar kal akron maka sebagian sahabat memilih untuk menebangi pohon-pohon sebagian yang lain memilih untuk tidak kalau katakan semuanya benar tapi istilah semuanya tidak salah demikian juga firman Allah wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harf. idna fasad fi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin Fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma Dan Daud serta Sulaiman kumani ketika keduanya menetapkan hukum filharsi tentang satu ladang itna fasad fihi hunamul kaum yang dirusak oleh kambing e, seseorang atau kelompok e, kaum yang lain. Wakuna kunna li syahidin dan kami menyaksikan hukum mereka mereka berdua. Maka kami fahamkan Sulaiman Fakulan ataina hukma wa ilmah. Namun semuanya kami berikan pada mereka <coughs> hikmah dan ilmu. Fakasa Sulaiman bil fahmi wa atna alaihima bil ilmi wal hukmi. Maka Allah berikan pujian khusus untuk Sulaiman dengan pemahaman dan Allah sanjung keduanya Daud dan Sulaiman bil ilmi wal hukmi berkaitan dengan masalah ilmu dan hukum. ya Linatin maknanya naklah pohon kurma ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin mengepung Yahudi Bani Nadir nanti mengepung benteng-benteng mereka dan untuk me, me, menghancurkan mereka supaya mereka kalah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memotong pohon-pohon kurma mereka dan membakarnya. supaya mereka kalah karena dikepung di benteng, maka Nabi memerintahkan untuk melemparkan manjanik. Manjanik itu ketapel besar untuk melontarkan batu-batu besar. Maka Nabi perintahkan supaya melontarkan manjanik batu-batu besar dengan sasaran kebun-kebun kurma mereka nah tentu kan kalau dihujani batu rusak kebunnya dan ini panah-panah panah-panah berapi sasarannya itu supaya mereka eh, yang ada di dalam ini akhirnya kemudian nah, terdesak karena karena ini kalau mereka ini kebunnya masih ada <clears throat> mereka bisa bertahan selama kan ada makanan Maka pada saat itu orang-orang Yahudi mengatakan Wahai Muhammad apakah engkau, engkau mengira bahasanya engkau menginginkan Tidak melakukan perbaikan Apakah termasuk perbaikan, memotong pohon dan memotong pohon-pohon kurma. Apakah kau dapatkan semacam itu dalam ayat yang turun padamu? Hmm, maka ketika itu kaum muslimin kemudian timbul ragu-ragu benar juga ya. Dan mereka khawatir kalau tindakan mereka termasuk tindakan fasad merusak di muka bumi. Akhirnya terjadi perselisihan antara menghancurkan pohon-pohon kurma Bani Nazir ataukah tidak. Kemudian Allah katakan semuanya benar. Nafasat fihi banamul kaum jika dirusak oleh kambing satu kelompok orang itu ketik eh, yang dimaksud nafasat kambing itu lepas di malam hari eh, ya, lepas dari kandangnya sehingga dia pergi tanpa ada penggembala wakuna li hukmihim syahidin di ayat ini dalil bolehnya domir jama untuk isna untuk musanna karena ini cuma membahas Dawud sama Sulaiman namun Allah katakan li hukmihim maka li hukmihim di sini ada dalil bolehnya menggunakan domir untuk isnain untuk mutanah Jadi kisahnya ada dua orang yang mengadu pada Nabi Daud satu pemilik kambing, satu pemilik eh, kebun. Pemilik pemilik kebun mengatakan bahwasanya kambing orang ini lepas dari tempatnya, kandangnya di malam hari sehingga kemudian kambing itu ke kebunku, kemudian dia memakan semua tanaman yang ada di sana tidak ada satupun yang tersisa habis ludes maka Nabi Sulaim Nabi Dawud menetapkan bahasanya kambing itu menjadi milik pemilik kebun akan tapi Nabi Sulaiman menetapkan tidak Sulaiman menetapkan pemilik kebun itu bisa memanfaatkan susu dan anak kambing yang lahir demikian juga bulu kambing tersebut sampai kebun tadi pulih sampai kebun tadi pulih bagaimana semula Nah, setelah kebun itu pulih sebagaimana keadaan semula, maka kambing bisa dipulangkan. dikumpulkan pada pemilik kambing. Allah, maka Allah katakan bahasanya semuanya benar namun yang lebih tepat adalah hukuman yang ditetapkan oleh Sulaiman. Fafaham naha Sulaiman. Maka kami berikan pada Sulaiman pemahaman yang lebih namun wakulan ataina hukma wa ilma. Dan semuanya kami berikan hukma, penabian, wa ilman dan ilmu tentang masalah agama. Jadi kambing diserahkan kepada pemilik kebun, pemilik kebun dia kemudian bisa mengambil manfaatnya. Nah, kemudian pemilik kebun punya ditetapkan kewajiban untuk memperbaiki tanaman. Nanti setelah boleh maka kebun kambing dipulangkan. Kama fi iqrari Nabi sallallahu yaman bani Quraidah Biman salal asra fi waktiha Waliman akharaha ila an wasala ila bani Quraidah. Bagaimana Nabi memberikan persetujuan kepada semua sahabat pada hari peperangan penumpasan Bani Quraidah Yahudi Bani Quraidah Nabi memberikan persetujuan bagi yang sholat asar pada waktunya dan orang yang menunda sholat asar sampai tiba di kampung Bani Quraidah ya footnote 2 Bani Quraiza adalah Hayyan satu kampung Yahudi Nazala yang sudah tinggal Haulal Madinah di sekeliling kota Madinah sebelum datangnya Islam mereka ini adalah sekutu Aus sekutu perang Aus kalau Aus perang maka mereka membantu demikian juga jika mereka perang maka Aus kabilah Aus membantu mereka. Mereka ini punya mazare, punya eh, lahan pertanian, wakusur, dan rumah-rumah yang mewah, wahusun, dan benteng-benteng di dekat kota Madinah. Wakala dan mereka telah mengadakan perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala isi perjanjiannya mereka tidak akan memerangi Nabi wala yumali'u alaihi aduwahu la yumali'una tidaklah membantu alaihi aduwahu musuh yang menyerang Nabi SAW akan tapi mereka naqadu membatalkan perjanjian mereka pada saat perang Ahzab terjadi peperangan antara Ahzab yaitu kelompok orang-orang musyrik persekutuan orang-orang musyrik bersama Rasulullah SAW. Wazaharul Ahzab mereka menolong pasukan Ahzab yang berasal dari musyrikin Quraisy dan Rutfah. Falamma absalallah ketika Allah mengalahkan Ahzab dan Allah hilangkan dari hahum kekuatan Ahzab, datanglah malaikat Jibril bil amri membawa perintah dari Allah supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pasukan ya tawajjah mengarahkan Rasul dan ashabahu dan para sahabat ke kampung Bani Quraidah. Perintahnya perintah Allah lewat Jibril sebelum mereka meletakkan senjata-senjata mereka. Nggak boleh berhenti perang sebelum ke, kampung Bani Quraidah. Peperangan dinilai belum berhenti, belum selesai sampai menangani Bani Quraidah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, la yusalian ahadun ahadunil asra illa fi Bani Quraidah Janganlah ada seorang pun yang melaksanakan salat asar kecuali di kampung Bani Quraida. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengepung Bani Quraida. Akhirnya mereka pun takluk. Hatta nazalu ala hukmi Sa'ad bin Mu'ad. Mu'ad. Mereka e, menyerah dan meminta agar yang memberikan keputusan atas nasib mereka adalah Sa'ad bin Mu'ad. Fahakama maka saat bin Mu'ad menetapkan hukuman untuk Bani Quraidah tuktalu muqatilatuhum wa tusba adharihim dibunuh laki-laki yang ikut perang dan ditawan anak-anak demikian juga perempuan laki-laki dewasa yang sudah ikut perang maka dibunuh yang anak-anak ditawan. Yang sudah balik dibunuh, yang belum balik ditawa, dijadikan budak. Tusba zararihim, dijadikan budak. Gimana mengetahui anak balik dan belum? Nanti pada ngaku belum balik. Ah. Ketika itu maka tolak ukur yang dipakai untuk menadah balik dan belum adalah bulu kemaluan Kita yang sudah ada bulu kemaluannya maka ini sebelah sana pancung ini yang belum oh ini yang diperbudak maka hukuman dari saat bin Wadni dikomentar oleh Nabi SAW kodai tahbih engkau memutuskan hukum dengan hukum Allah Kemudian footnote 3 tentang hadis itu yaitu la yusalliyanna ahadun ahadunil asra ila fi baini quraidah mengisyaratkan hadis yang mutafakun alaih Bukhari dan Muslim yaitu la yusalliyanna ahadunil asra ila fi bani quraidah jangan ada seorang pun yang salat asar kecuali di kampung Bani Quraidah Akhirnya Fabadu sahabat sebagian sahabat salat asar di tengah jalan supaya as-salat waktu tetap salat di waktu asar. Sahabat yang lain menunda sehingga sampai di kampung Bani Quraidah. Sampai di kampung Bani Quraidah pada waktu salat Isya. Ba'da fawati waktu asri setelah berlalunya waktu salat asar. Faakarohum Rasul maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan tidak menyalahkan mereka semua. Namun yang lafadznya al asra itu lafadz Bukhari. Wafi Muslim ad-duhru badal asri. Nah, lafadznya Imam Muslim itu zuhur bukan asar. hakimu fa asaba falahu ajrani wa idza wa idza tahada fa ahta'a falahu ajr ajrun wa nazairuhu katiratun akhara kisman akhara sara al ikhtilafu thalathata aqsami wa amal wa amal kismu tsani min al ikhtilafi al mazkuri fi ma humida fihi mu'minuna wa fihi al ukhra kama fi kauli ta'ala sulu rusulu nabak dukbak dohum ala ba'din ila kaulihi walau sya Allahu maktatala maktatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu Famin man amana wa minhum man walau sya Allahu maktatalu faqaluhu ya. ya. Bagaimana juga dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang hakim itu beristihad, lalu benar maka untuknya dua pahala jika dia namun keliru maka tentunya satu pahala iruhu dan hadis-hadis yang semisal itu banyak Lihat footnote 2 Hadis ini adalah mutafakun Dia itu memang buku dari Imam Muslim Namun teksnya, redaksinya Yang ada di buku dan Muslim Beda dengan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Kalau teks aslinya Kita hakam al hakim Fajtahadah fa falau falahu ajran wa idza hakama fastahada thumma akhta'a jika hakim memutuskan satu hukum fastahada sebelumnya dia beristihad summa asaba kemudian benar untuknya dua pahala jika dia memutuskan hukum fastahada lalu beristihad summa akhta'a kemudian keliru maka untuknya satu pahala Wa idza ju'ilat hadza jika ini dijadikan sebagai jenis yang lain untuk ikhtilaf syarat ikhtilaf salah satu aksa maka jadilah ikhtilaf itu tiga macam hadanya apa yang dimaksud hada hadanya adalah al-isyarah ilat ikhtilaf atau nawo yaitu ikhtilaf tanawo yang setiap satu dari dua pihak yang berselisih itu musibah benar. Kemudian kalau jadi tiga dan tiga jenis ikhtilaf yang dijelaskan oleh mu'alif maksudnya adalah yang pertama mayudamu fihi kila ta'ifatainil mutanazi'atain tercela semua kelompok yang berselisih yaitu dan perselisihan ini min ikhtilaf tanawo yaitu ikhtilaf tanawo yang ada di sana baryun tindakan melampaui batas pada pihak yang lain ini yang pertama Ma'idhamu fi ihda ta'ifatainil mutanazi'atain dicela satu salah satu kelompok yang berselisih dan dipuji yang lain dan istilahnya adalah istilah tabat Wal kesemutan inilah yang kedua. Semacam istilahnya orang kafir dengan muslim. Maka yang dipuji muslim, kafir dijelas. Ikhtilafnya tadat. Ya, ikhtilaf antara muslim dan kafir, ikhtilafnya tadat. istilah kontradiktif. Yang ketiga, Mayih madufi kila ta'ifatainil mutanazi'atain. Dipuji dua kelompok yang berselisih wawal qismu salis dan ini adalah jenis yang ketiga yaitu ikhtilaf Tanawo yang tidak ada di sana baryun, tidak ada di sana tindakan melampaui batas. Wa amal kismusan adapun yang kedua jika tidak dijadikan tiga cuma jadikan dua saja maka yang pertama adalah yang dicela dua-duanya dua-duanya dicela sedangkan yang kedua adalah minal ikhtilaf al-maskur fil kitabillah jenis kedua untuk ikhtilaf yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu yang dipuji salah satu kelompok saja yaitu yang dipuji adalah al-mu'minun dan dicela kelompok yang lain yaitu orang-orang kafir. Contohnya adalah firman Allah di juz 3 demikianlah para rasul kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di akhir ayat, walau Allah seandainya Allah bersenda tentu tidaklah berperang Alladzina min dihim orang-orang setelah mereka setelah datang pada mereka bukti-bukti yang nyata akan tapi mereka berselisih ada yang beriman pemin humang kafir dan ada yang kafir seandainya Allah berkata tentulah mereka tidak akan berperang kalau mengatakan terjadi perselisihan setelah datangnya al-bayinat ada yang <coughs> beriman dan ada yang kafir yang beriman tanpa dipuji yang kafir dicela <coughs> walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafa akan tapi mereka berselisih ada yang beriman dan ada kafir adalah hamdun li'ihda ta'ifatain dan pujian untuk salah satu kelompok yaitu orang-orang yang beriman dan celaan untuk yang lain juga eh, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala Hadzal khasman ikhtasamu fi rabbihim Inilah dua orang yang berselisih berselisih tentang rob mereka. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Falladzina kafar kutiat lahum thiyabun minar Maka untuk orang-orang kafir dipotongkan untuk mereka diberikan diberikan untuk mereka pakaian dari api neraka. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus Salihat. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal salah Allah masukkan dalam surga. Maka di sini Allah puji orang-orang yang beriman, Allah celah orang-orang yang kafir. Ma'amat sabata fisahi sebagaimana terdapat dalam dalam kitab sahih dari Abu Dzar radhiyallahu anhuma annaha unzilat fil muqtatilin yaum badrin Ali wa Hamzah wa Ubaidah والذين بارزوهم من قريش وهم عتبة والشيبة والوليد Ada keterangan dari Abu Zar Anah bahasanya ayat di atas surat Al-Hajj tadi surat Al-Hajj ayat 19 sampai 23 itu turun berkenaan dengan orang-orang para sahabat yang berperang pada perang Badar yaitu Ali, Hamzah dan Ubaidah. Waladina barazuhum dan yang menantang gulat mereka mengkurasi dari Quraisy yaitu Utbah, Syaibah dan Al-Walid. Jadi di perang Badar itu terjadi yang namanya mubarozah. <coughs> mubarozah itu perang tanding satu lawan satu di antara jago-jago eh, jago masing-masing kelompok. Di sebelum perang dua kelompok ini terjadi maka ada pendahuluan yaitu jago-jago masing-masing kelompok keluar dari barisan mereka masing-masing jadi berhadapan-hadapan maka keluar kemudian mereka perang tanding satu lawan satu ini namanya mubaroza artinya, artinya ya, mubaroza itu ya, perang tanding lah bahasa pengertian bebasnya demikian nah ketika itu eh, ada tiga pasang sebelum perang Badar. Yang nantang perang, yang nantang Mubarozah orang Quraisy yaitu Utbah, Syaibah dan Al Walid. Sedangkan kemudian diladeni, dilayani oleh eh, tiga eh, tiga jago-jago perang kaum muslimin yaitu Ali bin Abi Thalib, Hamzah dan Ubaidah. Lihat footnote 5 tentang biografi Ali. Ali bin Abi Talib bin uh, Abdul Muthalib bin Hashim Al-Qurasi. Kunyahnya Abdul Hasan. Atau diberi nama oleh Nabi SAW Abu Turab. Khalifah Rasidin yang keempat. Anak paman Rasulullah SAW, sepupu salah satu dari sepuluh yang diberi kabar gembira berjana masuk surga. Orang yang pertama kali masuk Islam setelah Khadijah. Wakilah nama ada yang berpendapat masuk Islamnya Ali setelah Khadijah dan setelah Abu Bakar. Wawasawi dan dia masih kanak-kanak. Rasulullah SAW menikahkan Ali ibnat uh, eh, dengan putrinya Fatimah. Wastakhlafahu dan meminta Ali untuk menggantikan Nabi fi firasihi di tempat tidur Nabi pada saat Nabi tidak berhijrah. Apa tugas Ali? Ala wada'i innasi. Untuk mengembalikan barang-barang titipan orang. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, orang-orang pada memusuhi gelari Nabi mengatakan Nabi itu orang gila, tukang sihir, macam-macam. Setelah dulu mereka mengatakan Nabi itu Al-Amin. Setelah itu gelaran itu mereka ubah dengan uh, berbagai macam gelaran jelek. Akan tetapi gelaran jelek ini cuma di mulut mereka. Prakteknya mereka tetap percaya sama Nabi ketika mereka pergi safar karena untuk dagang macam-macam maka apa e, maka ada barang-barang di rumah yang berharga maka supaya aman tidak diambil orang macam-macam karena ditinggal pergi lauk jauh maka mereka titipkan sama Nabi mereka mau pergi titip ke orang ke, Nabi titip tolong jangan maka percaya kalau Nabi nggak bakalan ngambil nggak bakalan gini-gini untuk tempat dan akan dijaga baik-baik mereka mau pergi mereka titipkan pada Nabi nah ketika mau, Nabi mau hijrah barang-barang titipan itu masih banyak barang-barang titipan itu masih banyak maka Nabi minta Ali untuk masih jangan ikut hijrah ya. masih tinggal di rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa tugasnya ala wadai nasi untuk mengembalikan barang-barang titipan yang masih ada di tempatnya Nabi dititipkan siapa yang titip ya, pulangkan gitu ya, maka mereka mencela dengan mulut-mulut mereka namun prakteknya mereka masih eh, masih sangat percaya dengan Nabi SAW Ali ini mengikuti sairal al semua peperangan bersama Rasulullah SAW wa afla fil harbi wal jihad wal dan dia mendapatkan ya, cobaan dalam peperangan dan jihad dan dalam mubarazah. Mubarazah tadi pengertiannya. Allah menaklukkan lewat tangan beliau negeri Khaybar. Dan Buyi Abri angkat jadi khalifah setelah wafatnya Utsman dan beliau terus jadi khalifah sehingga dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim Al-Khariji pada tahun 40 Hijriah. Dan beliau Ali bin Abi Thalib adalah Abdul sahabat, sahabat yang paling cerdas dalam masalah kodok. Ya, jika ada orang sengketa, gimana menyelesaikan sengketa orang ini, maka termasuk yang paling pintar uh, ini siapa yang benar dan yang salah dalam pesan kita ini yang paling mengetahui trik-trik untuk mengetahui mana yang benar dan yang salah di antara dua orang yang kita adalah beliau. Bamin a'lamihim dan termasuk sahabat yang berilmu, ulama. Kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, Sahabat yang mulia dan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara nasab paman Nabi, namun secara persusuan adalah saudara sepersusuhan. Wa akhuhu min Hamzah ini statusnya saudara dari sisi persesuaian. Hamzah bin Abdul Muttalib bin Hasan masuk Islam pada tahun kedua menabi sah dari kenabian dua tahun setelah Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul maka kuatlah eh, barisan kaum muslimin karena Hamzah adalah min A'ad Quraisy termasuk orang Quraisy yang dinilai paling perkasa paling mulia wa aqwaha syaqima dan yang paling kuat kuatul qalbi yang ya, paling pemberani Wahajara beliau berhijrah dan mengikuti perang Badar dan Uhud. Wafiha di perang Uhud beliau terbunuh. Yaitu pada tahun 3 Hijriah. Wakana Yusama dan beliau ini digelari sebagai singa Allah dan singa Rasulullah. Kemudian Ubaidah, Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib bin Hasim Al-Qurasi. Anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu anaknya Al-Haris. Al-Haris adalah salah satu paman Nabi. Namun dia tidak masuk Islam karena paman Nabi yang masuk Islam cuma Al-Abbas sama Hamzah. Aslamu bakiran di Makkah, masuk Islamnya termasuk awal-awal di Makkah dan berhijrah ke Madinah. Wakan lahu manzilah aliyah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqadalahu awal liwa'in lil muhajirin. Dan Nabi berikan kepadanya bendera yang pertama untuk kaum muhajirin ketika perang maka ada rombongan bendera muhajirin dan ada bendera ansar perang badar maka bendera muhajirin itu dipegang oleh ini Ubaidah Wasaida Badran beliau mengikuti perang Badar wa baraza Utbah minal musyikin beliau apa, melakukan mubarazah di, di perang Badar itu diajak mubarazah oleh Utbah minal miskin dari kaum Faktalah fadur batain. Maka dua dua sebutan petang dua sebutan pedang itu berselisih. fatu fi ala isriha. maka beliau meninggal karenanya. Setelahnya, radallahu anhu. Kemudian footnote yang kedua tentang Utbah dan Syaibah. Utbah dan Syaibah keduanya adalah anaknya Rabi'ah bin Abdi Syams. bin Abdul Manaf al-Qurasyani keduanya Quraisy karena min utatil musyikin mereka adalah termasuk kaum musyikin yang utuh yang lewat batas, melampaui batas. Termasuk kaum musyrikin yang sangat melampaui batas wa asyaddihim ala Rasulillah dan yang paling keras harban eh, terhadap Rasul dan kaum muslimin harban wa idah dalam memerangi dan dalam menyakiti. di antara orang-orang yang didoakan kejelekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi'ahyanim secara khusus. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sujud di Masjidil Haram, sholat dan sujud di Masjidil Haram, maka ada yang memerintahkan untuk mengambilkan jeruan unta ada yang nyembelih unta kemudian ada salah satu dari orang-orang musikin yang duduk-duduk itu minta untuk supaya diambilkan jurun unta nah, di, dan diambilkan kemudian diletakkan di punggung Nabi SAW dan demikian sampai Fatimah Fatimah itu siapa Fatimah kalau tidak salah membersihkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyingkirkan e, curuan onta tersebut. Dan setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan mereka satu persatu. Nabi sebut nama mereka ya Allah binasakanlah fulan bin fulan fulan bin fulan. Mereka pada saat curan e, itu di atas punggung Nabi mereka ketawa-ketawa. Begitu mereka mendengar doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka pun langsung diam seketika dan ketakutan. Karena mereka tahu doanya Nabi mustajab? Ya? Amal Walid Adapun Walid maka dia adalah Walid bin Lu'dabah bin Rabi'ah al-Masku dan dia adalah termasuk Uqtadil Quraish al-Musikin orang Quraisy adalah orang musikin yang paling keras pemusuhannya di Makkah di kota Makkah dan uh, satu hal yang menarik dalam mubaroza ini kalau yang Ubaidah tadi kalau tidak salah dua-duanya mati Ubaidah sama Utbah itu kedua-duanya mati yang lainnya itu yang musyrik eh, mati di tangan kaum muslimin Nah, menariknya itu kata Alimah Imam Qayyim di Zadul Ma'ad. Nah, ini mbah dengan melihat nama mereka dan makna masing-masing nama saya nggak tahu secara pasti Ali itu pasangannya siapa tapi dilihat dari nama maka nama orang-orang yang baru jadi kamu sekian itu namanya nggak menguntungkan semua Al Walid bayi Hmm. anak kecil balita ya, kan alfal itu balita saya pak sudah berubah, sudah tua <laughs> Utbah, Utbah itu palang pintu kan? tidak di atasnya lima pintu ada kayu. Coba, coba saya pastikan. Namanya itu Utbah. Kayu. atabah ya, eh, kalau palang kayu ya, tapi ini mak, diambil dari ini bisa kayu pintu yang diinjak berarti apa, yang bawah jadi apa lantainya itu ya, kalau lantainya pasir lantainya tanah bawah kayu atas kayu terus antar kayu ada pintu bisa maknanya adalah yang bawah kayu yang di bawah yang diinjak bisa juga kayu yang di atas itu utbah utbah itu diambil dari kata-kata atabah kayu yang diinjak-injak ya, posisinya itu posisi bawah posisi diinjak sedangkan dari kaum muslimin Ali orang yang tinggi orang yang tinggi melawan uh, eh, Syaiba, orang tua melawan Al-Walid, apalagi melawan anak-anak. Gampang tuh. Dan Hamzah, Hamzah itu eh, Hamzah itu singa. Hamzah, maknanya singa. Ubaidah artinya budak, budak pekerja. Abid. Budak yang semangat kerja, angkat junjung bertonton ini. berlawanan dengan otbah dengan orang yang diinjak-injak ya sudahlah diinjak nah. Ali dengan saya nggak apa ya pasangannya yang jelas ya. Nah, maka tidak menguntungkan secara nama nah, berkata alimul Al-Qayyim eh, di di Zadul Ma'ad ada yang, yang menarik dari mubarozah di perang Badar ini itu di pihak kaum musyrikin itu nama-namanya nama-nama tidak menguntungkan ya. masa bayi suruh perang orang udah tua suruh maju ya. orang yang uh, layaknya diinjak-injak ya. suruh maju lawannya singa orang yang tinggi pekerja keras ya sudahlah kalau kalah normal ada tidak menguntungkan secara nama. Ubaidah meninggal tadi. Ubaidah meninggal tadi. lah. Ya, sudah kita selesaikan. ikhtilaf alladhi ilal ahwa bainal ummah minal qismil awal Wakadzalika ala ila safki dima wa subahatil amwal wal adawati wal bagdai Di anna ihda ta'ifataini la ta'tarifu lil ufa bima ma'aha min al wa la tunsifuha. Bal tazidu ala ala ma ma'a nafsiha min al ziyadatin min bati wal ufa kadzalik. dan mayoritas perselisihan yang ya'ulu menyebabkan ujung-ujungnya adalah ahwa Hawa nafsu di antara di tengah-tengah umat adalah ikhtilaf jenis pertama. Ayat 23, yaitu ikhtilaf yang kedua belah pihak dicela. Demikian juga Allah berakhir pada sabit dima pertumpahan darah e, menghalalkan harta orang lain, permusuhan dan kebencian. Karena satu dari dua kelompok yang berselisih latar tak tarif tidak mengakui kelompok yang lain bima ma'aha minal haqqi dan, eh, eh, eh, dan kebenaran yang bersama kelompok yang lain. Wala sifuha tidak pula bersikap insaf, bersikap adil. Bal tazidu ala ma ma'a nafsiha bahkan dia tambahkan di atas kebenaran yang ada pada diri mereka ditambahi ziyadatin mal batil tambahan-tambahan kebatilan. Demikian juga yang lain. Artinya kelompok ini sebenarnya punya kebenaran namun dia tambahi namun tambahnya kebatilan dan dia mengingkari kelompok yang lain dan kebenaran yang ada pada kelompok yang lain. Kelompok yang lain pun demikian. Pada mereka kebenaran namun ditambah dengan kebatilan dan mengingkari kebenaran di pihak yang lain. Wakadzalika ja'ala Allah masdarahu al-barya. Demikian juga Allah tetapkan sumber sumber hal itu adalah al-barya. Karena sikap melampaui batas. Wa makhtalafa fi ila alladziina utuhum min ba'di ma ja'atuhumul bayinat baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih tentangnya kecuali orang-orang yang diberi kitab, diberi wahyu, setelah datang pada mereka bukti yang nyata, kenapa mereka berselisih? Barian bainahum karena melampaui batas. Apa itu barian? Li'an al-bariya mujawazatul had. Al-bariya adalah melampaui batas. Maka Allah katakan perselisihan orang-orang Yahudi fihi tentang Nabi Muhammad itu terjadi adalah barian bainahum karena sikap melampaui batas. Qad dan Allah sebutkan hal ini fi ghairi mawdhi'in al-Qur'an lebih dari satu ayat dalam Al-Qur'an. Artinya ada dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Dan Allah menceritakan perselisihan Yahudi. Liakuna ibrotan supaya jadi pelajaran untuk umat ini. Untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi sallam Alhamdulillah alamin. Wa rahmatullahi wa barakatuh.